وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dan memuji kepadanya Atas segala nikmat Yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan haji yaitu tentang pengertian ibadah haji keutamaan-keutamaan ibadah haji kemudian tentang syarat-syarat wajib dan kita juga sudah mempelajari tentang Rukun-rukun haji Kewajiban-kewajiban haji Perkara-perkara yang disunahkan Dan juga tentang Perkara-perkara yang diharamkan Ketika seseorang sudah Melakukan ihram Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Tentang masalah manasik ini Yaitu dengan Mempelajari Tata cara Haji Tamattu Yang merupakan Jenis haji Yang banyak dilakukan oleh Jamaah Haji Indonesia dan kita akan mencoba untuk mengurutkan dari sejak awal sampai amalan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji tamato ini. Jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah SWT. Haji tamato adalah sebuah haji atau salah satu dari tiga jenis haji Karena haji Ini ada tiga macam Yang pertama adalah haji tamattu Kemudian yang kedua adalah haji ifrat Kemudian yang ketiga Adalah haji kiran Dan yang dimaksud dengan haji tamattu Adalah seseorang di dalam satu safar, dalam satu bepergian dia melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji kemudian setelah itu baru melakukan ibadah haji melakukan umroh terlebih dahulu kemudian setelah itu baru melakukan ibadah haji Inilah yang dinamakan dengan haji tamattu. Adapun haji ifrat maka yang dimaksud adalah seseorang melakukan safar dan niatnya hanya melakukan haji saja dan tidak melakukan umroh, Maka ini dinamakan haji ifrat. Adapun haji kiron maka dia meniatkan dengan amalannya umrah dan juga haji sekaligus dalam satu amalan. Dan diantara tiga jenis haji ini yang paling afdal menurut sebagian ulama dan ini yang banyak dikuatkan oleh para guru kita di sini adalah haji tamattu. Ini adalah haji yang paling afdal di antara tiga jenis haji ini. Mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW ketika haji wada beliau menasihatkan kepada para sahabat yang saat itu mereka melakukan haji ifrat sebagiannya dan sebagian melakukan kiran dan tidak membawa hadiyu beliau memerintah mereka untuk mengubah haji mereka menjadi haji tamatok dan tentunya Rasulullah SAW Tidak menyuruh mereka Untuk mengubah hajinya menjadi haji tamatuk Kecuali karena haji tamatuk tersebut Lebih afdol daripada yang lain Mereka juga berdalil dengan Sabda Nabi SAW Karena beliau pernah mengatakan Lawis tu min amri mas tu." ma'ahdait Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya tahun depan aku bisa berhaji lagi, niscaya aku tidak akan membawa hadiu Rasulullah SAW ketika haji wada Beliau berhaji dengan haji kiran Dan beliau membawa hadiu Dari kota Madinah ini karena beli membawa hadiu Atau dam Dari kota Madinah ini Oleh karena itu beliau tidak bisa mengubah Hajinya dari Kiran Menjadi haji tamato Ini yang menghalangi beliau untuk Tidak bisa melakukan haji tamato Beliau mengatakan Seandainya Di masa depan Beliau bisa menemui haji lagi niscaya beliau tidak akan membawa hadiah dari kota Madinah. Artinya beliau akan melakukan haji tamattu. Ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama bahwasanya haji tamattu ini lebih afdal daripada jenis haji yang lain. Dan orang yang melakukan haji tamattu baik laki-laki maupun wanita maka diwajibkan untuk membayar dam atau membayar hadiyu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a faman tamatta'a bil umrati ila haji famastaysara minal hadi." Maka barang siapa yang bertamattu' maka diwajibkan baginya untuk membayar hadiyu. Dan barang siapa yang tidak mampu maka diwajibkan untuk berpuasa 10 hari. Tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika dia pulang ke daerahnya. Karena Allah SWT berfirman setelah itu, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." faman lam yajid faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum dan barang siapa yang tidak menemukan hadi maka dia berpuasa tiga hari dia berpuasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika dia kembali ke daerahnya dan hadiu atau dam yang diwajibkan bagi seorang yang melakukan haji tamato ini dinamakan dengan dam syukran dinamakan dengan dam asyukran yaitu dam yang disembelih sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dam terbagi menjadi dua yang pertama adalah dam syukran yaitu dam sembelian yang kita sembelih karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu safar, dalam satu bepergian kita bisa langsung melaksanakan dua ibadah yang besar sekaligus yaitu melakukan umrah dan juga melakukan haji. Dan ini adalah sebuah kenikmatan oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang pertama tok untuk membayar dam. Dan dam di sini adalah dam syukuran. Itu dam yang kita sembelih sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang kiran juga diwajibkan untuk membayar dam dam ini. Haji yang kiran tadi kita sebutkan dia berniat haji dan umrah sekaligus dengan satu amalan karena dia melakukan haji dan umrah sekaligus dalam satu amalan maka dia juga diwajibkan untuk membayar hadiyu ini adapun orang yang ifrat karena dia hanya melakukan haji saja dan tidak melakukan umrah maka dia tidak diwajibkan untuk membayar dam maka dia tidak diwajibkan untuk membayar dam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sejak persiapan. Orang yang mau melakukan haji tamattu maka terlebih dahulu dia melakukan umrah di bulan-bulan haji Dan jadi masuk dengan bulan-bulan haji Dimulai dari bulan Syawal Yaitu setelah Ramadan Kemudian bulan Dhul Qa'dah Dan 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah Ini yang dimaksud dengan bulan-bulan haji Orang yang ingin mengadakan atau melakukan Haji Tamatok maka dia harus melakukan umrah di dalam bulan-bulan ini. Adapun kalau dia melakukan umrah di luar bulan-bulan haji seperti orang yang datang melakukan umrah di bulan Ramadan kemudian dia tinggal di kota Mekah langsung melakukan haji maka ini tidak dinamakan dengan haji tamatuk jadi haji tamato harus didahului dengan umrah yang dilakukan di bulan-bulan haji. Persiapannya sebelum kita ihram maka kita disunahkan untuk membersihkan diri yaitu dengan mengambil atau membersihkan dari tubuh kita yang memang perlu dibersihkan Seperti memotong kuku Memendekkan rambut atau memendekkan kumis Membersihkan ketiak dan juga, dan juga bulu kemaluan Demikian pula mandi Yang caranya persis kalau kita mandi Jumat dan disunahkan kita bertatoyub yaitu memakai sabun dan juga memakai sampo kemudian setelah itu kita memakai pakaian ihram setelah memakai pakaian ihram maka setelah itu kita niat masuk di dalam ibadah umrah yang dinamakan dengan al-ihram dan perlu kita bedakan antara memakai pakaian ihram dengan berihram karena memakai pakaian ihram ini hanya sekedar memakai pakaian saja dan belum ada niat sedangkan al-ihram maka di dalamnya ada niat. Kita berniat memulai ibadah umrah kita. Dan yang namanya niat ini ada di dalam hati. Yaitu kita berniat di dalam hati kita untuk berihram dan melakukan ibadah umrah ini. Entah itu niat tamatuk atau niat Kiran, atau niat ifrat. Makanya yang namanya niat ini letaknya di dalam hati kita. Dan disunahkan ketika kita niat untuk mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Karena kita akan melakukan tamattu mengucapkan labbaik Allahumma umrah dan ucapan kita labbaik Allahumma umrah ini tidak dinamakan niat itu adalah ucapan yang disunahkan ketika kita niat ihram adapun niat yang sebenarnya maka itu ada di dalam hati kita dan disunahkan apabila kita niat ihram dari Madinah yaitu dari Dhul Hulaifah dari Bi'r Ali untuk melakukan niat ihram ini setelah melakukan sholat fardu atau sholat sunnah karena dahulu Rasulullah SAW beliau mulai berniat setelah sholat duhur Dan di dalam sebuah hadis Beliau SAW mengatakan Atani al-laylata atin Min Rabbi Faqala Salli fi hadal wadi al-mubarak Beliau SAW mengatakan Telah datang kepadaku pada malam hari ini putusan dari Allah SWT dan mengatakan salli fi hadzal wadi al mubarak dalam engkau salat di lembah yang berbarakah ini yaitu di lembah al aqiq yang merupakan tempat biar ali atau dzul khulaifah sekarang ini jadi disunahkan kita melakukan niat tersebut dilakukan setelah menunaikan Sholat fardu atau sholat sunnah Dan yang afdol Kita niat ketika kita Mulai naik kendaraan Ketika kita naik bis atau naik kendaraan Dan akan berangkat Maka itu yang afdol kita melakukan niat Dan boleh kita melakukan niat sebelumnya Bahkan boleh Kita mulai berniat Dari sejak Kita di hotel Artinya sebelum kita berangkat Menuju Dhul Hulaifah Boleh kita untuk berniat Sejak kita dari hotel Dan kalau kita sudah berniat dari hotel Berarti larangan-larangan ihram Sudah berlaku Semenjak kita berniat Adapun orang yang mulai niatnya adalah dari Dhul Hulaifah maka perjalanan dia dari hotel menuju Dhul Hulaifah ini belum berlaku larangan. Masih boleh dia untuk memakai kopiah dan juga larangan-larangan yang lain. Kemudian yang selanjutnya Setelah kita niat Maka kita disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah Yaitu labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata Laka wal mulk La syarika lak Ini diperbanyak Baik laki-laki maupun wanita Dan untuk laki-laki maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ja'ani Jibril, faqala li ya Muhammad, mur ashabaka ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah." Telah datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata kepadaku, Wahai Muhammad Perintahkanlah Sahabat-sahabatmu Untuk mengeraskan suara dengan talbiyah Jadi sunnahnya bagi laki-laki adalah mengeraskan suara Adapun wanita Maka merendahkan suaranya Untuk wanita yang haid Apabila dia masih dalam keadaan haid Ketika akan menuju ke Mekah maka dia berniat seperti yang lain artinya berniat untuk tamattu seperti jamaah haji yang lain dan boleh dia melakukan segala sesuatu kecuali tawaf adapun tawaf maka dia harus menunggu sampai dia suci dan mandi bersih. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiallahu anha ketika haji wada dan saat itu Aisyah radhiallahu anha dalam keadaan haid. Beliau SAW mengatakan, "If'ali ma yaf'alul hajj غير ألا تطوفي bil bait hatta tathuri." Hendaklah engkau wahai Aisyah melakukan apa yang dilakukan oleh haji yang lain kecuali tawaf. Janganlah engkau tawaf sampai engkau suci. Artinya sampai suci dan mandi bersih. Setelah bersih dan mandi baru setelah itu dia menyempurnakan umrahnya, yaitu melakukan tawaf dan juga sa'i. Perjalanan dari kota Madinah ke Mekah Kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah Yang sifatnya tadi kita Sudah sebutkan Sesampainya kita ke kota Mekah Maka kita melakukan tawaf Dan ketika kita memulai tawaf Talbiyah yang tadi disyariatkan dihentikan. Jadi talbiyah kita hentikan ketika kita memulai tawaf. Dan tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Disunahkan bagi laki-laki maupun wanita setiap putaran untuk mencium hajar aswad dan mengatakan bismillahi wallahu akbar kalau dimudahkan apabila tidak atau tidak mampu untuk mencium maka disunahkan untuk mengusap hajar aswad dan mencium tangannya seorang yang mengatakan bismillahi wallahu akbar kalau tidak dimudahkan Maka disunahkan, dianjurkan Untuk memberikan isyarat Memberikan isyarat Kepada Hajar Aswad Dan mengatakan Allahu Akbar Kemudian dia berjalan Mengitari Ka'bah Seraya membaca doa Membaca zikir membaca Al-Quran Dan tidak ada di sana Zikir khusus Atau doa khusus Untuk putaran pertama Atau putaran kedua Atau putaran-putaran yang selanjutnya Orang yang tawaf Berzikir semampunya Berdoa semampunya Mengatakan La ilaha illallah Membaca tasbih Membaca tahmid Meminta kepada Allah SWT kebaikan Di dunia dan juga di akhirat Kebaikan untuk diri sendiri Kebaikan untuk keluarga Dan juga kebaikan untuk kaum muslimin Dan tidak diperbolehkan seseorang Tawaf Di dalam hijr Ismail karena Hijr Ismail itu adalah pada hakikatnya adalah Ka'bah itu sendiri. Pada asalnya dia adalah Ka'bah itu sendiri. Kenapa tidak dibangun seperti yang lain? Karena orang-orang Quraisy saat itu ketika mereka membangun Ka'bah mereka berjanji satu dengan yang lain untuk tidak mengeluarkan harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah kecuali kecuali harta yang yakin bahwasanya harta itu adalah harta yang halal dan tidak terkumpul saat itu kecuali harta yang sedikit dan mereka menggunakan uang tersebut untuk membangun Ka'bah. Adapun sisanya maka mereka biarkan terbuka orang yang tawaf di dalam Hijr Ismail berarti dia tawaf di dalam Ka'bah. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena yang namanya tawaf adalah mengitari Ka'bah dan bukan masuk di dalam Ka'bah. Setelah kita sampai di rukun Yamani, maka kita disunahkan untuk mengusap disunahkan untuk mengusap rukun Yamani dan tidak disunahkan untuk mencium. Tidak disunahkan untuk mencium rukun yamani. Dan apabila kita tidak mampu untuk mengusap karena banyaknya orang saat itu, maka tidak disunahkan untuk memberikan isyarat. Ini perbedaan antara rukun yamani dengan rukun hajar aswad rukun Hajar Aswad ada mencium, mengusap dan juga memberikan isyarat. Adapun rukun Yamani maka yang ada hanya mengusap saja. Tidak ada mencium dan juga tidak ada memberi isyarat. Setelah kita melewati rukun Yamani, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad kita disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diperbanyak doanya antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Dan maksud dari mengusap rukun Yamani Demikian pula mencium Dan juga mengusap hajar aswad Adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW dahulu Melakukannya Kita sebagai seorang muslim Mengikuti apa yang beliau lakukan Karena beliau SAW mengatakan Khudu anni manasikakum Tidaklah kalian mengambil manasik kalian dari diriku Artinya kita disuruh untuk mengikuti beliau Di dalam masalah manasik ini Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiallahu anhu Ketika beliau mencium hajar aswad Beliau mengatakan Inni la'alamu Annaka hajarun La tadurru wa la tanfa' walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk kata beliau radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad beliau mengatakan sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Kemudian beliau mengatakan, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW dahulu mencium kamu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ini menunjukkan bahasanya maksud dari mencium Hajar Aswad dan juga mengusapnya demikian pula men, me, mengusap rukun Yamani tujuannya adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan bukan untuk bertabarruk atau mencari berkah. Karena tidak boleh seseorang Mengatakan Sesuatu ini berkah atau tidak Kecuali dengan dalil Kecuali dengan keterangan Dari Allah dan Rasulnya Dan berkah zatiyah Berkah yang berkaitan dengan zat Ini adalah kekhususan para nabi dan rasul Adalah kekhususan Para nabi dan rasul oleh karena itu dahulu para sahabat Rasulullah SAW Mereka bertabarruk Dengan bekas wudhu Rasulullah SAW Dan bertabarruk Dengan rambut Rasulullah SAW Ketika beliau bertahallul Dan mereka bertabarruk Dengan keringat Rasulullah SAW Dan lain-lain Adapun setelah Rasulullah SAW meninggal maka para sahabat jalan anhum tidak ada yang melakukan yang demikian itu kepada orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan beliau adalah manusia yang terbaik setelah nabi dan rasul tidak ada di antara sahabat yang bertabarruk dengan rambut Abu Bakar atau dengan bekas wudhu beliau atau dengan keringat beliau dan lain-lain. Demikian pula ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah tidak ada di antara sahabat yang bertabarruk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara ini adalah termasuk kekhususan para nabi dan juga para rasul. Disunahkan bagi laki-laki ketika melakukan tawaf, tawaf ini untuk melakukan yang dinamakan dengan al-ittiba. Artinya adalah membuka bahu kanan dan meletakkan kain di bawah bahu melewati ketiak dan meletakkan ujung kain tersebut di atas bahu sebelah kiri. Ini yang dinamakan dengan al-ittiba. Dan ini disunahkan bagi laki-laki dilakukan ketika tawaf saja. Disunahkan ketika tawaf saja. Sebelum tawaf dan setelah tawaf maka tidak disunahkan untuk melakukan al-ittiba ini. Jadi ketika kita berangkat dari kota Madinah Perjalanan menuju ke kota Mekah Tidak disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan Kapan ini dilakukan? Ketika kita tawaf Setelah tawaf Ketika kita akan melakukan sholat dua rakaat Setelah tawaf Maka kita segera mengembalikan Kain tersebut di atas bahu kanan kita Kemudian disunahkan bagi laki-laki ketika tawaf umroh ini untuk melakukan ar-ramal yaitu memendekkan langkah dan mempercepat memendekkan langkah dan mempercepat ketika tawaf pada tiga putaran yang pertama tiga putaran yang pertama ketika tawaf umrah bagi laki-laki disunahkan untuk melakukan ar-ramal yaitu memendekkan langkah dan juga mempercepat. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah kita melakukan tawaf maka kita disunahkan untuk melakukan sholat dua rakaat yang dilakukan sunnahnya adalah di belakang makam Ibrahim. Ketika kita menuju tempat ini yaitu di belakang makam Ibrahim, maka kita disunahkan untuk membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak membacanya Maka ini tidak mempengaruhi Sah tidaknya Tawaf yang kita lakukan Atau umrah yang kita lakukan Disunahkan kita melakukan sholat ini Di belakang makom Ibrahim Dan jadi masuk dengan makom Ibrahim Adalah bekas Berpijaknya Nabi Ibrahim Ketika beliau diperintah untuk Meninggikan Ka'bah jadi bukan yang dimaksud dengan makam di sini adalah kuburan Nabi Ibrahim yang dilakini oleh sebagian jamaah. Jadi makam artinya adalah dalam bahasa Arab ma yaqumu alaih. Ma yaqumu alaih artinya sesuatu yang dia digunakan untuk berdiri. Tempat berpijak beliau. Ini yang dimaksud dengan makam Ibrahim. Kita disunahkan untuk sholat di belakangnya Dan menjadikan makom Ibrahim ini Antara diri kita dengan Ka'bah Jadi misalnya ini Ka'bah Ini makom Ibrahim Kita disunahkan untuk sholat di belakangnya makom Ibrahim Ini adalah hukumnya sunnah Seandainya kita tidak menemukan tempat di situ Maka diperbolehkan kita untuk sholat di mana saja di Masjidil Haram selain dari tempat ini. Pada rakaat yang pertama disunahkan kita untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun. Dan ini hukumnya sunnah, boleh kita membaca surat yang lain. Dan pada rakaat yang kedua disunahkan kita membaca qul huwallahu ahad. Dan ini hukumnya sunnah, boleh kita membaca surat yang lain. Setelah itu kita menuju sofa untuk melakukan sa'i. Ketika kita akan naik, maka disunahkan kita membaca ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima waman man tatawwa khairan fa Allah syakirun alim ini hukumnya sunnah dibaca Kalau kita hafal Alhamdulillah Dan kalau tidak maka boleh kita Membaca ayat ini dengan melihat Kemudian disunahkan kita naik di atas sofa Dan sesampai di sofa Kita disunahkan untuk menghadap Ke arah Ka'bah Dan diusahakan bisa melihat Ka'bah Dan ini adalah sunnah Kemudian kita mengangkat kedua tangan dan membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu membaca takbir terlebih dahulu tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kemudian membaca tahlil La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir Kemudian membaca tahlil kembali La ilaha illallah wahdah Anjaza wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah Kemudian setelah itu kita berdoa Setelah itu diulangi kembali Membaca takbir tiga kali Kemudian membaca tahlil dua kali yang tadi kita baca Kemudian setelah itu membaca doa Kemudian yang terakhir Kita tutup dengan membaca takbir tiga kali Kemudian membaca tahlil dua kali Dan tidak berdoa Jadi selama di atas sofa Kita membaca takbir Sembilan kali Kemudian membaca tahlil Enam kali Dan berdoa dua kali Kemudian setelah itu kita turun perjalanan menuju Sofa dan ke Marwa ada satu daerah yang dibatasi dengan tanda hijau. Ketika kita sampai di sini, maka bagi laki-laki disunahkan untuk berlari. Dan ini hanya disunahkan untuk laki-laki, tidak disunahkan bagi kaum wanita. Setelah kita sampai pada tanda hijau yang kedua Kita berjalan biasa Dan memperbanyak doa Zikir Dan sa'i Ini tidak disyaratkan untuk bersuci Adapun tawaf Maka disyaratkan untuk bersuci Setelah kita sampai marwah Maka kita menaiki Bukit marwah dan melakukan seperti yang kita lakukan di atas sofa dengan dikir yang sudah kita sebutkan sifatnya yaitu membaca takbir sembilan kali membaca tahlil enam kali dan berdoa dua kali dengan sifat yang tadi sudah kita sebutkan kemudian kembali ke sofa ke marwa ke sofa dan seterusnya tujuh kali dan terakhir kali kita sampai ke Marwah kembali. Ketika kita sampai ke Marwah yang terakhir kali, maka tidak disunahkan untuk membaca zikir yang tadi kita sebutkan. Tidak disunahkan untuk membaca zikir yang tadi kita sebutkan. Dan ayat yang kita baca yaitu Inna Safa wal Marwah sampai akhir ayat ini hanya dibaca ketika pertama kali kita akan menaiki bukit sofa Adapun kemarwa dan juga ke sofa yang selanjutnya Maka tidak disunahkan untuk membaca ayat ini Kemudian setelah itu kita bertahallul Bagi laki-laki maka diberikan dua pilihan Boleh dia mencukur habis rambutnya dan ini adalah afdal karena dahulu Rasulullah SAW mendoakan tiga kali dengan ampunan bagi orang yang mencukur habis rambutnya dan boleh dia hanya memendekkan rambut dengan syarat dia memendekkan seluruh rambutnya dan bukan dengan memilih bagian depan sedikit, bagian belakang sedikit, kanan dan juga kiri sedikit. Boleh dia memendekkan Tapi dengan syarat Memendekkan Seluruh rambutnya Dan apabila Waktu antara umroh kita dengan haji Ini adalah waktu yang sebentar Misalnya kita Baru datang ke Mekah Satu atau dua hari sebelum haji Maka yang afdol Dia memendekkan rambut yang afdal dia memendekkan rambut Kapan? Ketika jarak antara umrah Dengan haji ini terlalu sebentar Kenapa demikian? Supaya rambut kita tersisa Untuk nanti kita bertahallul Pada tanggal 10 Idul Hijjah Adapun apabila Jarak antara umrah dengan haji Ini cukup lama Dan masih diharapkan akan Keluar dan akan tumbuh rambut yang baru maka yang afdal adalah kita mencukur habis rambut kita supaya kita mendapatkan keutamaan didoakan dengan ampunan oleh Rasulullah SAW tiga kali kemudian setelah kita melakukan tahallul tadi kita sebutkan bagi laki-laki adalah diberikan dua pilihan Adapun wanita maka pilihannya hanya satu yaitu memendekkan rambut. Dan sunnahnya bagi seorang wanita adalah menjadikan rambutnya menjadi tiga bagian yaitu tiga kepang kemudian setiap bagian itu dipotong sepanjang satu ruas seperti ini sekitar 2 cm Ini sunnahnya Jadi dibagi menjadi tiga Kemudian satu kepang atau satu bagian Ini dipotong Sepanjang 2 cm kurang lebih Dan boleh seseorang Memotong rambutnya sendiri Dan boleh juga Dipotongkan oleh orang lain Baik laki-laki maupun wanita Boleh mencukur rambutnya sendiri dan boleh dipotongkan oleh orang lain. Dengan demikian kita sudah melakukan umroh dengan sempurna dan kita kembali kembali halal. Setelah sebelumnya kita diharamkan untuk melakukan beberapa perkara. Ya ketika kita ihram dilarang untuk memotong kuku, dilarang memakai pakaian yang membentuk badan, dilarang memakai minyak wangi, dilarang untuk mendatangi istri. Maka ketika seseorang sudah tahallul dari umrah, berarti dia sudah tahallul, yaitu sudah menjadi halal. Yang sebelumnya diharamkan, ketika kita sedang ihram, maka sekarang menjadi halal, seperti semula. Boleh kita memotong rambut, memotong kuku, memakai pakaian biasa, memakai minyak wangi, Bahkan boleh kita mendatangi istri kita Kemudian kita menunggu Sampai datang tanggal 8 Dhul Hijjah Dan waktu menunggu ini Hendaklah kita isi dengan Berbagai hal yang bermanfaat Dengan memperbanyak membaca Al-Quran Melakukan sholat Bersodakoh dan melakukan amalan-amalan yang lain. Adapun mengulang-ulang umrah seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ketika menunggu datangnya waktu haji maka ini tidak disunahkan karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya demikian padahal beliau mampu untuk melakukannya Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW selama hidupnya beliau telah melakukan umrah empat kali. Akan tapi tidak ada riwayat satupun dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau ketika sampai di kota Mekah beliau mengulang-ulang umrah. Umrah untuk diri beliau tersendiri atau untuk orang lain. Dan bahkan beliau rasulullah saw tidak pernah menyuruh para sahabat atau salah seorang dari sahabat untuk mengulang-ulang umrah tersebut. Padahal kalau kita melihat maka perjalanan untuk melakukan umrah atau haji di zaman dahulu itu lebih berat daripada perjalanan umrah dan juga haji di zaman sekarang Untuk melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah Zaman dahulu perlu waktu 10 hari Pulang pergi berarti 20 hari Dengan panasnya Dengan dinginnya Dengan perjalanan yang berat Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada para sahabatnya Wahai para sahabatku Jarak negeri kita jauh dari kota Mekah Dan perjalanan berat Maka hendaknya kita manfaatkan Kedatangan kita di kota Mekah ini Untuk memperbanyak umrah Ucapan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seandainya itu baik Tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan sudah beliau nasihatkan kepada para sahabatnya Para ulama mengatakan Safar sekali Itu hanya digunakan untuk melakukan umroh sekali saja Bepergian sekali Maka umrohnya juga sekali Kalau kita ingin berbuat baik Untuk kedua orang tua kita Maka bisa dengan cara yang lain Dan Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan cukup banyak di dalam agama kita ini. Di antaranya adalah dengan bersedekah atas nama kedua orang tua atau wakaf atas nama kedua orang tua. Dan juga yang lebih penting dari itu adalah memperbanyak doa. Doa dengan ampunan, doa dengan rahmat untuk kedua orang tua kita. Jadi Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan banyak di dalam agama kita Bukan hanya sekedar umrah atau haji Jadi mengulang-ulang umrah Dalam satu safar Ini tidak pernah disyariatkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW Oleh karena hendaknya seorang muslim dan juga muslimah Berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tanggal 8 tiba maka kita melakukan ihram untuk haji pada pagi hari tanggal 8 yaitu waktu duha. Kita lakukan seperti yang kita lakukan ketika kita sebelum umroh, yaitu mandi dan juga membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Baru setelah itu kita niat ihram untuk melakukan haji di dalam hati dan disunahkan untuk mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita sudah berniat dalam hati kita, berarti kita sudah mulai masuk ihram. Artinya kita mulai dilarang melakukan beberapa perkara yang dilarang ketika ihram yaitu memotong kuku, mengambil rambut dan dan, dan lain sebagainya. Kemudian kita berihram dari tempat kita berada. Dari hotel atau dari penginapan. Dan tidak disunahkan kita melakukan ihram di Ka'bah Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Ketika dia mau melakukan ihram haji Dia pergi ke Ka'bah Dan niat di sana Maka ini tidak ada sunnahnya Jadi sunnahnya Kita melakukan ihram Di tempat kita berada Di hotel atau di penginapan kita Kemudian kita memperbanyak membaca talbiyah Dan menuju ke Mina menuju ke Mina pada tanggal 8. Ketika sampai di Mina, maka kita tinggal di sana sampai besok pagi. Melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Dan dilakukan lima sholat ini pada waktunya dan untuk yang empat rakaat Maka dikosor Sholat duhur dan asar Dan juga isya Dilakukan di kosor Dan masing-masing dari sholat lima waktu ini Dilakukan pada waktunya Artinya tidak dijamak Dan selama di sana Kita disunahkan untuk memperbanyak zikir Dan bermalam di Mina pada malam tanggal 9 ini hukumnya sunnah bukan merupakan rukun haji dan juga bukan merupakan kewajiban jadi hukumnya adalah sunnah dan mustahab apabila dilakukan maka itu adalah lebih baik dan apabila tidak dilakukan maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya haji yang kita lakukan Kemudian pada pagi hari Setelah terbitnya matahari Maka kita menuju ke Arafah Baik dengan berjalan kaki Maupun dengan naik kendaraan Dengan memperbanyak talbiah Dan juga takbir Dengan membaca Atau memperbanyak talbiah Dan juga membaca takbir setelah kita sampai di Arafah Dan turun di Arafah Maka kita hendaklah yakin bahwasanya kita sudah berada benar-benar di Arafah Jangan sampai Kita wukuf di luar Arafah Karena kalau kita wukuf di luar Arafah Berarti kita tidak wukuf Jadi harus yakin bahwasanya kita berada benar-benar di dalam Arafah dan di Arafah ada batas-batas yang jelas bahwasanya kita berada di dalam Arafah. Oleh karena itu, hendaklah kita yakin terlebih dahulu bahwasanya kita berada di dalam Arafah. Dan untuk jamaah haji, ini kemah-kemah mereka berada di dalam Arafah. Kalau kita tinggal bersama jamaah yang lain, di kemah-kemah jamaah kita Maka kita sudah berada di dalam Arafah Setelah tergelincirnya matahari Yaitu ketika datang waktu sholat zuhur Maka nanti akan ada Imam atau penggantinya Yang akan berkhutbah Maka kita ikut mendengarkan Dan setelah berkhutbah nanti Kita sholat Zuhur dan asar Dengan jamak kosor Jamak takdim dan dikosor Zuhur dua rakaat Kemudian sholat asar dua rakaat Didalui dengan Satu adan Dan dua iqamah Jadi adan sekali Kemudian langsung iqamah Kemudian sholat zuhur dua rakaat kemudian iqamah kembali, kemudian sholat asar dua rakaat. Setelah itu kita disunahkan untuk memperbanyak doa dan juga berzikir sampai tenggelam matahari. Dan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan di waktu itulah disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya kemudian membanggakan jamaah haji yang ada di, Arafah di hadapan para malaikatnya kemudian Allah mengatakan ma aradaha ula apa yang mereka inginkan dalam riwayat yang lain Allah SWT mengatakan Fakat ghafartu lahum Sungguh aku telah mengampuni Mereka Ini menunjukkan bahasanya Waktu ini yaitu waktu wukuf Ini termasuk Waktu Yang mustajab doanya Oleh karena itu kita manfaatkan Sebaik-baiknya Waktu yang hanya sekitar 3 jam Atau 4 jam ini Untuk mengkhusyukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dunia dan juga akhirat. Meminta hidayah, meminta surganya Allah Subhanahu wa taala dan meminta supaya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meminta kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita dan juga kaum muslimin semuanya. Dan jangan kita menyanyiakan waktu yang cuma sebentar ini dengan perkara-perkara yang sia-sia dan kurang bermanfaat seperti bercanda atau naik dan turun dari gunung atau perkara-perkara yang lain yang mengurangi kehusukan kita dan tentunya di sini syaitan berusaha untuk menggoda kita dan berusaha untuk melalaikan kita dari waktu yang sangat mulia ini. Apabila kita datang di Arafah di siang hari pada tanggal 9 Zulhijjah maka kita diwajibkan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari dan tidak diperkenankan kita keluar meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Karena barang siapa yang meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, maka dia telah meninggalkan salah satu dari kewajiban haji dan kewajiban dia adalah membayar dam. Kewajiban dia adalah membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing atau sepertujuh dari onta atau sapi dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah dan tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Jadi tinggal di Arafah dan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari ini termasuk kewajiban. Termasuk kewajiban haji. Orang yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari berarti dia sudah wukuf dan sah hajinya akan tapi dia meninggalkan satu kewajiban. Wukuf di Arafah termasuk rukun. Wukuf di Arafah termasuk rukun dan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari ini termasuk kewajiban. Jadi orang yang wukuf di sana tidak sampai tenggelam matahari berarti dia melakukan rukun akan tetapi meninggalkan salah satu kewajiban. Oleh karena itu panitia hendaklah bisa memahami perkara ini dan bisa bersama-sama membimbing jamaah kita untuk bisa melakukan sunnah ini Itu melakukan wukuf di Arafah Sampai tenggelam matahari Kemudian setelah itu kita menuju ke Musdalifah Dengan tenang Dan kita sunnahnya Melakukan sholat maghrib dan isya di Musdalifah Entah itu dengan jamak takdim Ataupun dengan jamak takhir Jadi afdolnya melakukan sholat maghrib dan isya ini Di Musdalifah Kecuali dalam satu keadaan Apabila ditakutkan Waktu sholat isya keburu habis Maka dalam keadaan demikian Kita sholat di mana saja Entah itu di Arafah ataupun di perjalanan antara Arafah dengan Muzdalifah. Kemudian kita bermalam di Muzdalifah dan sebelum kita terlelap tidur di sana, maka adalah kita harus meyakinkan bahwasanya kita berada di Muzdalifah. Jangan sampai kita berada di luar Muzdalifah hanya karena melihat banyak orang tidur di sebuah tempat kemudian kita menyangka bahasanya itu adalah Muzdalifah. Belum tentu. Jadi kita harus yakin dulu dan di sana ada batas-batasnya. Mana awal dari Musdalifah dan mana akhir dari Musdalifah. Kalau kita sudah yakin, silahkan kita istirahat. Setelah kita sholat maghrib dan isya, setelah itu disunahkan kita untuk istirahat total. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau pada malam tanggal 10 tersebut, yaitu ketika bermalam di Musdalifah, tidak menghidupkan malam beliau dengan ibadah kecuali sholat witir saja kecuali sholat witir saja jadi setelah kita sholat witir atau kita tidur tidur dulu baru setelah itu sholat witir kita istirahat total dan diantara hikmahnya untuk mempersiapkan diri melakukan amalan-amalan yang banyak yang akan kita lakukan pada tanggal 10 karena pada tanggal 10 kebanyakan amalan-amalan haji itu dilakukan pada tanggal 10 Hijjah ini. Setelah itu kita melakukan sholat subuh dan dianjurkan di awal waktu sholat subuh. Apabila sudah datang waktu sholat subuh, maka segera kita melakukan sholat subuh. Setelah sholat, kita berzikir, disunahkan untuk berzikir, menunggu waktu sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari ketika sudah menguning artinya langit sudah mulai menguning maka kita disunahkan untuk pergi menuju Mina. Disunahkan untuk pergi menuju ke Mina. Dan untuk laki untuk wanita dan juga anak-anak dan juga orang-orang tua yang sudah lemah demikian pula orang-orang yang sakit maka diberikan keringanan untuk meninggalkan Musdalifah sebelum sholat subuh. Artinya di akhir malam diberikan keringanan untuk meninggalkan Musdalifah untuk menuju ke Mina. Dan barang siapa yang meninggalkan Musdalifah sebelum pertengahan malam maka dianggap dia tidak melakukan mabit di Musdalifah. Kalau dia meninggalkan Musdalifah Sebelum pertengahan malam Dan pertengahan malam ini diukur Dari tenggelamnya matahari Sampai terbit Fajar melakukan sholat subuh Jadi kapan tenggelam matahari Kapan waktu sholat subuh Kemudian diukur berapa jam Setelah itu dibagi dua Maka ini adalah pertengahan malam kalau meninggalkan musdalifah sebelum pertengahan malam Maka dianggap dia tidak bermalam di musdalifah. Tapi kalau dia Sampai di musdalifah Setelah pertengahan malam Meskipun hanya melewati saja Maka dia dianggap sudah melakukan Mabit, sudah melakukan bermalam Meskipun hanya melewati saja Yang penting setelah pertengahan malam maka dia sudah dianggap bermalam di Musdalifah. Setelah itu kita menuju ke Mina dan perjalanan dari Musdalifah menuju ke Mina disunahkan kita mengambil kerikil untuk melakukan melempar jumrah akobah yang jumlahnya ada tujuh. Dan ini bukan merupakan keharusan kita mengambil kerikil perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Boleh kita mengambil kerikil di Mina Boleh kita mengambil kerikil di Mina Kemudian sampai di Mina Maka yang disunahkan Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang pertama kali dilakukan adalah Melempar jumrah akobah Yaitu jumrah Kubro yang paling besar Yang jaraknya paling dekat dengan Mekah Dan paling jauh dari Mina Kita melempar tujuh kali dan setiap kali lemparan kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan setelah kita melempar jumrah akobah ini tidak disunahkan untuk berdoa. Dan kita bisa melempar jumrah ini dari arah mana saja. Dari arah depan, samping kiri, samping kanan atau bagian belakang. Yang jelas tujuan kita melempar jumrah tersebut adalah supaya kerikil yang kita lempar itu sampai pada lubangnya. Dan bukan maksudnya kita melempar tiangnya. Jadi bukan maksud dari melempar jumrah adalah melempar tiang yang tinggi tersebut, bukan. Jadi tiang tersebut hanya sekedar sebagai pemudah supaya kita bisa mengira-ngira lubang yang merupakan tujuan kita melempar. Jadi tujuan kita adalah melempar atau melempar jumrah tersebut di lubangnya. Kalau sudah diperkirakan kerikil tersebut sampai kepada lubangnya, maka itu sudah sah. Dan tidak boleh kita melempar ketujuh kerikil tersebut sekaligus. Ini tidak sah. Tapi harus dilempar satu persatu. Dan lempar jumrah caranya adalah dengan cara melempar. Tidak boleh kita hanya meletakkan saja Meskipun kita berada di depan jumrah Dan jaraknya sangat dekat sekali Maka tidak boleh kita hanya sekedar Meletakkan kerikil tersebut Jadi sunnahnya tetap kita apa? Melempar Jadi pada tanggal tersebut Yaitu tanggal 10 Kita diwajibkan untuk Melempar jumrah akobah dan waktunya dimulai sunnahnya adalah setelah terbit matahari dan boleh melempar sebelum terbit matahari dan waktunya panjang sampai terbit fajar hari berikutnya. Jadi boleh kita lempar pada siang hari, sore hari, habis maghrib, habis isya atau malam hari. Yang penting kita sudah melempar sebelum terbit fajar. Alhamdulillah waktunya cukup panjang dan kita mencari waktu-waktu yang kita yang kita kira longgar. Tidak banyak orang yang melempar di sana. Dan alhamdulillah sekarang di e, tempat melempar jumrah ini sudah ada beberapa tingkat yang diharapkan tidak akan ada yang namanya berjubel-jubel ketika dalam keadaan melempar jumrah. Ya, alhamdulillah sudah ada yang mengatur dari para aparatnya sehingga tidak akan ada e, jubel-jubel atau bertumpuk-tumpuk ketika melempar jumrah. Kemudian setelah itu disunahkan kita untuk menyembelih hadiu. Jadi urutan amalan yang dilakukan pada hari itu yaitu tanggal 10 yang pertama kita melempar jumrah akobah Kemudian yang kedua adalah menyembelih hadiyu. Hadiyu tamato yang merupakan kewajiban kita. Ini boleh kita sembelih sendiri dan boleh kita wakilkan kepada orang lain. Boleh kita wakilkan kepada orang lain. Kalau sudah kita wakilkan kepada orang lain, berarti kita tinggal melakukan amalan yang lain. Yang ketiga yaitu dengan yaitu mencukur rambut. Bertahalun dan sunnahnya adalah mencukur habis rambutnya. Kemudian yang keempat adalah melakukan tawaf ifadah. Melakukan tawaf ifadah. Ini adalah empat perkara yang dilakukan ketika pada tanggal 10 al-Hijjah. Pertama adalah melempar jumrah, akobah, kemudian menyembelih hadiu, kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut kita, kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah secara urut ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan pada hari itu ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada pada tanggal 10 tersebut, datang sebagian sahabat kepada beliau SAW. Dan mereka tahu bahasa Rasulullah SAW melakukan empat amalan ini secara berurutan yang seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada di antara mereka yang bertanya, Ya Rasulullah, aku menyembelih sebelum aku melempar jumrah akobah. Jadi dia menyembelih sebelum melempar jumrah akobah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, if al walaharaj, Lakukanlah dan tidak mengapa. Artinya tidak ada keharusan kita melempar jumrah terlebih dahulu baru setelah itu kita menyembelih. Ada yang lain datang mengatakan ya Rasulullah, aku mencukur sebelum aku melempar jumrah akobah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, if'al wala haraj. Kalakukanlah dan tidak mengapa. Dan ada di antara mereka yang datang dan mengatakan, Ya Rasulullah, aku tawaf ifadah sebelum aku melakukan jumrah akobah. Maka beliau SAW juga mengatakan, if'al wala haraj. Lakukanlah dan tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa kita membolak-balik di antara amalan-amalan tersebut. Mana yang mudah? Mau mencukur dulu atau mau tawaf dahulu atau mau melimpar jumrah terlebih dahulu. Semuanya diperbolehkan. Cuma afdalnya urutannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaf ifadah caranya sama dengan kita ketika kita melakukan tawaf umrah Caranya sama, sunah-sunahnya sama Ketika kita melakukan tawaf umroh Demikian pula ketika kita mencukur Sunahnya juga sama Baik laki-laki maupun wanita Kemudian setelah kita tawaf ifadah Dilanjutkan dengan sa'i Yaitu sa'i haji Kalau sa'i yang kita lakukan ketika umrah Maka itu adalah sa'i umrah Sedangkan yang dilakukan pada tanggal 10 Dhul Hijjah Maka ini adalah sa'i haji Jadi orang yang melakukan haji tamato Melakukan tawaf dua kali Dan melakukan sa'i dua kali Apabila kita sudah melakukan dua perkara Dari tiga amalan Tadi kita sebutkan empat amalan di antara empat amalan ini ada tiga amalan yaitu melempar jumrah, mencukur dan juga tawaf yang mempengaruhi tahalul kita. Kalau kita melakukan dua di antara tiga amalan ini, maka kita sudah tahalul awal. Kalau kita sudah melakukan dua di antara tiga amalan ini, yaitu lempar jumrah, mencukur dengan tawaf ifadah kita sudah melakukan dua Misalnya kita sudah melempar Dengan mencukur Berarti kita sudah tahalul awal Atau tawaf ifadah Dan mencukur Atau melempar dengan tawaf ifadah Yang jelas dua di antara tiga amalan ini Maka kita sudah tahalul awal Apa artinya tahalul awal? Kita menjadi halal semuanya Kecuali mendatangi istri ini dinamakan tahallul awal Halal yang pertama Kita boleh memakai pakaian biasa Memakai minyak wangi Memotong rambut, memotong kuku Sudah diperbolehkan Kecuali mendatangi istri saja Dan kalau kita sudah melengkapi Tiga amalan Semuanya sudah kita lakukan Maka kita menjadi tahallul Atau sudah melakukan tahallul Athani Tahallul yang kedua dan nah, ketika kita sudah tahalul yang kedua, berarti kita sudah halal segala sesuatu, termasuk diantaranya mendatangi istri kita. Boleh kita mendatangi istri kita kalau memang kita sudah tahalul yang kedua. Pada malam tanggal 11 Pada malam tanggal 11 Maka kita diwajibkan untuk bermalam di Mina Diwajibkan untuk bermalam di Mina Demikian pula pada malam tanggal 12 diwajibkan untuk bermalam di Mina. Dan dimaksud dengan bermalam di Mina di sini adalah bermalam sebagian besar dari malam tersebut. Sebagian besar dari malam tersebut. Jadi kalau malam ada 8 jam saat itu, maka kita bermalam di Mina 4 jam lebih. Ya 4 4 setengah jam atau lima jam Yang jelas lebih dari separuh malam Dan waktu malam ini diukur dari tenggelamnya matahari Sampai terbit sholat subuh Terbit fajar untuk melakukan sholat subuh Ini dihitung berapa jam Kemudian dibagi menjadi dua Kita bermalam di Mina lebih dari separuh malam Maka ini sudah dianggap kita bermalam Dan boleh kita meninggalkan Mina Yang jelas kita bermalam di Mina lebih dari separuh Kemudian pada tanggal 11 Kita disunahkan Kita diwajibkan untuk Melempar jumroh Sugra, wusta dan juga kubra Dimulai dari sugra Dan sugra Ini yang paling dekat dengan Mina Kemudian wusta Baru setelah itu kubra Dan dilakukan secara berurutan Dan waktu melempar jumrah Ini dilakukan setelah tergelincirnya matahari Yaitu setelah datang waktu sholat duhur Apabila sudah adhan Berarti sudah masuk waktu untuk melempar jumrah ini Dan tidak diperbolehkan kita melempar jumrah ini sebelum waktu sholat duhur Karena sebelum sholat duhur Ini bukan waktunya untuk melempar jumrah Oleh karena itu Rasulullah SAW para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali dan juga para sahabat. Mereka semuanya melempar setelah tergelincirnya matahari. Dan tidak ada riwayat bahwasanya mereka atau salah seorang dari mereka melempar pada hari itu sebelum tergelincirnya matahari. Dan ini adalah pendapat empat madhab baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahasanya waktu melempar jumrah ini adalah setelah zuhur. Setelah zuhur. Dan orang yang melakukannya sebelum zuhur maka seperti orang yang sholat zuhur sebelum waktunya. Artinya tidak sah. Dimulai di setelah sholat duhur dan waktunya panjang sampai terbit fajar hari berikutnya. Jadi waktunya bukan hanya satu jam atau dua jam atau lima jam, bahkan dari sholat duhur sampai terbit fajar hari berikutnya. Boleh kita melempar setelah duhur langsung, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya atau pertengahan malam atau sebelum terbit fajar. Alhamdulillah Waktunya cukup panjang Dan sekali lagi Tempat untuk melempar jumrah sekarang sudah bertingkat-tingkat Ada lima tingkat Dan insya Allah tidak Ditakutkan terjadi Kecelakaan Seperti yang terjadi pada Tahun-tahun yang telah lalu Yang ketika jumrah ini hanya, hanya satu tingkat Atau dua tingkat Dan kita sudah mencoba yang bertahun-tahun di sini dan alhamdulillah setiap waktu kita dapatkan tempat untuk melempar jumrah tersebut adalah sepi atau kita bisa melakukan lempar jumrah ini dengan leluasa. Bisa melakukan lempar jumrah ini dengan leluasa. Alhamdulillah. Kemudian pada malam tanggal 12 demikian pula kita bermalam di Mina. Kemudian pada tanggal 12 kita melempar jumrah kembali yaitu 21 kerikil setiap jumrah kita melempar tujuh Pada jumrah yang pertama Yang sugra Setelah kita melempar disunahkan untuk berdoa Demikian pula Jumrah yang kedua yaitu jumrah yang wusta Disunahkan kita untuk berdoa Adapun jumrah yang terakhir Yang kubra Maka tidak disunahkan kita untuk berdoa Apabila kita ingin melakukan nafar awal Yaitu ingin meninggalkan Mina pada tanggal 12 dan ini dinamakan nafar awal maka kita diharuskan untuk meninggalkan Mina pada hari itu sebelum tenggelamnya matahari sebelum tenggelam matahari kita sudah harus meninggalkan Mina atau dalam perjalanan dalam usaha meninggalkan Mina Qadarullah misalnya kita sudah berusaha untuk meninggalkan Mina tapi ternyata, ternyata ada kemacetan Sehingga tenggelam matahari Sedangkan kita masih berada di Mina Tapi kita sudah berusaha Naik bis atau naik mobil Ingin keluar dari Mina Tapi karena macet Tenggelam matahari sedangkan kita masih berada Di Mina Maka seperti ini kita mendapatkan udur Kita mendapatkan udur Yang tidak mendapatkan udur Kita ingin Nafar awal akan tetapi kita santai tetap tinggal di Mina, tidak mengadakan persiapan. Kemudian tenggelam matahari sedangkan kita masih berada di Mina. Maka dalam keadaan seperti ini dia wajib untuk bermalam di Mina malam itu. Yaitu menjadi nafar sani, nafar yang kedua. Dia harus bermalam di Mina pada malam tanggal 13. Kemudian besok siang dia melakukan lempar jumrah. Kemudian setelah itu, setelah kita selesai di sana bermalam di Mina dan ini adalah termasuk kewajiban melempar jumrah dan juga bermalam di Mina. Ini termasuk kewajiban haji yang kalau ditinggalkan maka kita berkewajiban untuk membayar dam. Maka setelah itu kita meninggalkan Mina. Kemudian menuju ke Mekah dan menghabiskan hari-hari di sana dengan memperbanyak ibadah Kemudian setelah itu ketika kita menjelang ke tanah air meninggalkan Mekah maka kita diwajibkan untuk melakukan tawaf wada dan tawaf wada ini adalah termasuk kewajiban haji dilakukan menjelang kita meninggalkan kota Mekah Dan kewajiban tawaf wada ini tidak gugur kecuali bagi wanita yang haid. Kewajiban tawaf wada tidak gugur kecuali bagi orang yang haid atau bagi wanita yang haid. Seorang wanita yang haid dan sudah mau pergi menuju ke negaranya, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan tawaf wada. Selain dia seperti orang yang sakit, orang yang sudah tua, maka mereka masuk ke dalam keumuman berkewajiban untuk melakukan tawaf wada. Dan apabila ditinggalkan, maka dia berkewajiban untuk membayar dam. Karena tawaf wada ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan eh, haji tamato ini dan kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memudahkan kita Untuk melaksanakan ibadah haji ini Dan menerima amal ibadah kita Dan menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur Dan mengampuni dosa kita semua Masih ada waktu sekitar 10 menit Bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas Dan bagi yang tidak memiliki kertas Bisa mengambil kertas di depan setelah tawaf ifadah Apakah tetap sholat di makam Ibrahim? Iya Sholat di belakang makam Ibrahim Atau dinamakan dengan sholat sunnah tawaf Ini disunahkan setiap kali kita tawaf Baik tawaf yang wajib Yang rukun maupun yang sunnah Jadi disunahkan setelah tawaf kita melakukan Sholat dua rakaat Setelah sholat dua rakaat sesudah tawaf Apakah disunahkan untuk kembali ke Hajar Aswad sebelum menuju ke Bukit Sofa? Ya, disunahkan kita untuk kembali ke Hajar Aswad Dengan mencium Atau Mengusap Atau dengan memberikan isyarat Apakah amalan sunnah yang dilakukan saat bermalam Tanggal 11, 12, atau 13 Memperbanyak dikir memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Apabila setelah melempar jumrah di tanggal 13 Dzulhijjah dan meninggalkan Mina setelah matahari terbenam, bagaimana hukumnya? Enggak masalah. Jadi kita meninggalkan Mina pada tanggal 13 setelah terbenam matahari tidak masalah. Bagaimana dengan ziarah ke Masjid Kuba Apakah boleh dilaksanakan setiap hari Selama kita berada di Madinah Rasulullah SAW Berziarah ke Masjid Kuba Setiap pekan sekali saja Dalam hadisnya Abdullah bin Umar Kana Nabi SAW Ya'ti Masjid Kuba Kulla sabatin Masyian warakiban Fayusalli fihi rak'atain Dahulu Rasulullah SAW Mengunjungi Masjid Kuba Setiap pekan baik dengan jalan kaki maupun dengan naik kendaraan dan sholat di dalamnya dua rakaat. Apakah tawaf ifadah boleh dilakukan setelah nafar awal atau tani? Boleh. Tawaf ifadah boleh kita akhirkan. Tidak diharuskan pada tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12. Bahkan boleh kita mengakhirkan tawaf ifadah setelah hari-hari tasyrik Bahkan kita boleh mengakhirkan tawaf ifadah sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, kita melakukan tawaf ifadah sekaligus dengan niat tawaf wada. Melakukan tawaf ifadah, ifadah sekaligus dengan niat yang sama dengan niat satu yaitu melakukan tawaf ifadah di akhir sebelum kita pulang dan itu sudah dianggap tawaf wada. Karena yang dimaksud dengan tawaf wada adalah sebelum kita meninggalkan Mekah, hal yang pertama kali yang yang terakhir kita, terakhir kali kita lakukan adalah melakukan tawaf. Dan kalau kita melakukan tawaf ifadah di akhir sebelum kita meninggalkan Mekah, berarti kita sudah melakukan tawaf terakhir kali sebelum kita meninggalkan Mekah. Dengan demikian kita sudah sekaligus melakukan tawaf wada dalam melakukan tawaf wada apakah pakaian pakaian ihram atau pakaian biasa? Pakaian biasa. Ya ketika tawaf wada kita memakai pakaian biasa. Kita sedang melaksanakan arba'in sebelum haji. Kemudian kita rafath muqaddimatul wata' apakah bisa merusak pahala haji? Tidak. Jadi mendatangi istri dilarang ketika ihram. Selain ihram maka kita diperbolehkan untuk mendatangi istri kita termasuk selama 8 hari kita di Madinah setelah kita eh, setelah kita umrah menunggu haji maka diperbolehkan kita mendatangi istri kita Mohon dijelaskan tentang teknik membayar dam Kami khawatir ditipu Membayar dam Ini boleh kita membeli sendiri kemudian kita menyembeli sendiri, ini diperbolehkan. Dan diperbolehkan kita mewakilkan kepada orang lain. Tentunya kita mencari orang yang bisa kita percaya. Karena banyak kejadian penipuan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang orang yang kita percaya dia memang orang yang amin, orang yang orang yang dipercaya akan tapi karena satu hal atau yang lain sehingga dia tidak bisa menyembelih kambingnya entah itu kehabisan kambing atau dia sendiri ditipu oleh orang lain oleh karena itu dalam hal ini kita menasihatkan supaya para jamaah haji untuk lebih hati-hatinya dan lebih tenang di dalam hati kita dan hendaknya ini diperhatikan oleh ketua kloter dan juga yang lain supaya kita mewakilkan kepada bank yang sudah dipercaya oleh negara ini Yaitu Bank Rajihi Dan ini tersedia Di e, sekitar Masjid Nabawi Maupun Di sekitar Masjidil Haram Demikian pula bisa membayar Lewat internet Dan ini lebih aman Dan kita mengetahui sendiri bahasanya Di dalam bank ini atau dalam proyek mereka ini mereka banyak meminta bantuan kepada para penuntut ilmu untuk menjadi musyrifin, yaitu untuk menjadi pengawas mulai dari pemilihan kambing yang memenuhi syarat, kemudian juga pengawas ketika disembelih. Ini semua dengan pengawasan para penuntut ilmu, para mahasiswa. Dan mereka lebih aman dan lebih terpercaya daripada yang lain. Oleh karena itu para masyayikh dan juga para ulama menasihatkan kepada para jamaah supaya mewakilkan membayar dam ini kepada bank ini, yaitu bank yang terpercaya yang sudah ditunjuk oleh negara. Meskipun harganya agak lebih mahal, akan tetapi itu lebih tenang bagi hati kita. boleh dibayar dari sekarang boleh dibayar dari sekarang dan bank tidak akan menyembelih kecuali pada waktunya. Bank tidak akan menyembelih kecuali pada waktunya. Kalau ambil nafar awal boleh melempar sebelum duhur? Tidak boleh. Kalau kita mau nafar awal maka tetap harus melemparnya setelah sholat duhur. Dalam haji tamato, mulai kapan tidak boleh mendatangi istri? Ketika kita ihram untuk melakukan umrah Maka kita sudah tidak boleh mendatangi istri Sampai kita bertahalul dari umrah kita Setelah kita bertahalul dari umrah Menunggu sampai hajian Pada tanggal 8 Maka kita boleh mendatangi istri kita Apakah pada waktu tawaf berpakaian ihram Tidak boleh memegang ajar hajar aswad atau masuk di Hijr Ismail. Ketika tawaf tidak boleh kita tawaf di dalam Hijr Ismail. Tadi sudah kita sampaikan orang yang tawaf di dalam Hijr Ismail maka berarti dia tidak tawaf karena yang dimaksud dengan tawaf adalah mengitari Ka'bah dan orang yang masuk ke dalam Hijr Ismail berarti dia masuk ke dalam Ka'bah. Bolehkah kita memakai payung selama ihram? Boleh memakai payung boleh karena yang dilarang adalah memakai penutup kepala yang yang melekat dengan kepala seperti kopiah, topi atau sorban. Adapun yang tidak melekat maka tidak dipermasalahkan. Apa yang perlu dilakukan saat akan melakukan tawaf ifadah Tiba-tiba istri haid Maka dia menahan diri dan menunggu sampai dia suci. Yang menunggu sampai dia suci. Alhamdulillah tawaf ifadah ini waktunya panjang. Ya boleh ketika hari-hari tasyrik ataupun setelahnya. Apakah romal hanya tawaf kudum saja? Ada yang mengatakan demikian. Jadi romal yaitu memendekkan langkah dan juga e, mempercepat langkah itu dilakukan ketika tawaf kudum atau tawaf yang pertama kali kita lakukan ketika kita masuk Mekah. Termasuk diantaranya kalau kita haji tamattu maka ketika tawaf umroh. Adapun ketika tawaf e, ifadah maka tidak disunahkan untuk melakukan ramal. Bolehkah melempar jumrah pada hari ke-13 sebelum duhur? Tidak boleh Batas-batas yang menentukan di Muzdalifah ditandai dengan apa? Di sana ada papan yang besar. Yang yang isinya adalah tentang bidayatul Muzdalifah, awal dari Muzdalifah dan juga nihayatuhu, nihayatul Muzdalifah yaitu akhir dari Muzdalifah. Apakah ada sembahyang sunat ihram selepas kita berihram? Sembahyang sunnah, sunnah ihram maksudnya adalah Sholat sunnah yang dilakukan sebelum kita ihram Ini tidak ada sunnahnya Tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya kita Melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum kita melakukan ihram Tapi itu yang bisa kita sampaikan Mohon maaf karena waktunya sudah habis Semoga yang kita sampaikan bermanfaat Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada uh, esok hari Pada waktu yang sama dan juga tempat yang sama Dan sekali lagi Eh, kajian kita di Masjid Nabawi ini ada tiga halakoh dan diasuh oleh tiga orang pengasuh. Yang pertama adalah setelah asar ini, kemudian setelah maghrib itu juga ada kajian yang akan diasuh oleh Ustadz Firanda, Hafizahullah dan posisinya berada di pintu 19. Ya pintu 19 setelah maghrib sampai isya. Kemudian yang ketiga adalah setelah sholat subuh Iya, ini yang setelah sholat subuh ini masih diperbincangkan. Kemarin rencananya di sebelah barat, tapi hari ini itu berada di pintu 19 dan besok hari kurang tahu saya nanti kita tanyakan kembali. Yang jelas bagi yang ingin coba besok dicek ya setelah sholat subuh di sana apakah di sana atau tidak dan insya Allah besok sore sudah bisa kita pastikan. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.